السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Diharap ketenangannya dan dengarkan supaya mendapat rahmat dari Allah. Bismillah. أعوذ بالله كنتم أعلم ولا lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Maksum nek pun diringkes nikos tunggal mawon satu pohon besar satu pohon besar bisa menjadikan sekian ribu atau mungkin jutaan batang korek satu pohon besar bisa menjadikan sekian juta batang korek. Tetapi satu batang korek bisa membakar sekian ribu pohon besar. Judul mau Quran ini kita. Jangan kita menjadi satu batang yang mengotori atau membakar sekian banyak. Jadilah kita pohon yang besar, satu sama lain saling mendukung untuk mensyiarkan Islam di muka bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mari kita bersama kita tegakkan keadilan, kita tegakkan jadikan negeri ini aman dan nyaman karena kita. Aman tanpa nyaman tidak nikmat, nyaman tanpa aman pun juga nek, tidak nikmat. Nggih, niku. Kula pun izin kalih Pak Yai Mahfud MD niki. Pak Yai kula tak sidah pamer, kajenge kula ten diundang ten MK mriku. Iya dipanggil Alhamdulillah Tadi Lantunan ayat suci Al-Quran Yang telah dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Maksum Nek pun diringkes nikos tunggal mawon Satu pohon besar Satu pohon besar Bisa menjadikan sekian ribu Atau mungkin jutaan batang korek. Satu pohon besar bisa menjadikan sekian juta batang korek. Tetapi satu batang korek bisa membakar sekian ribu pohon besar. Judul lima Quran ini kuda. Jangan kita menjadi satu batang yang memotori atau membakar sekian banyak. Jadilah kita pohon yang besar. Satu sama lain saling mendukung untuk mensyiarkan Islam di muka bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mari kita bersama, kita tegakkan keadilan, kita tegakkan, jadikan negeri ini aman dan nyaman karena kita. Aman tanpa nyaman tidak nikmat, nyaman tanpa aman pun juga tidak nikmat. Nggih, iku. Kula pun izin kali Pak Yai Mahfud MD niki. Pak Yai kula tak gosidah pamer, kajenge kula ten diundang ten MK mriku. Iya dipanggil di sana gosidan sapa ngerti lho. Aja mbok kira ora iso. Gosidan itu di mana tempat bisa kecuali ning WC sing ora entuk. Di mana? InsyaAllah Waktu dan tempat untuk Bapak Kiai kita Mahfud MD silakan. 107.6 Media was telling Ukhuwah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي para alim ulama wabil khusus Habib Syekh Asgaf para aktivis organisasi-organisasi Islam dan para jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Saya merasa rugi karena saya datang terlambat. Saya tadi naik mobil perjalanan darat berangkat dari Jombang itu. Padahal saya inginnya itu menikmati solawat-solawat yang dipimpin oleh Habib Syekh ini tadi seharusnya sejak awal. Saudara, solawat-solawat seperti ini sungguh menyejukkan hati. sampai sekarang kalau tengah malam di rumah habis kerja atau habis baca buku saya sering mengikuti kaset atau CD solawatan Habib Syekh kadangkala juga buka YouTube di YouTube itu juga banyak sekali jenis-jenis solawat Solawat itu apa dan untuk apa? Solawat itu adalah pujian pada Nabi, doa pada Nabi, dan tekad untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua yang hadir ke sini selain menikmati kesejukan dan kenikmatan alunan-alunan solawat itu, mari sesudah pergi dari tempat ini. Dalam kelakuan sehari-hari kita, hendaknya kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang solawatnya kita kumandangkan dengan berbagai versi pada malam hari ini. Mengapa? Karena kalau kita ini ingin hidup selamat, ingin hidup benar di dalam posisi apapun kita, itu harus ikuti jejak Nabi. Harus mengikuti langkah-langkah dan ajaran yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau kita mengikuti jejak Nabi, maka berarti kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Rasulullah itu datang kepada kita dengan penuh kasih sayang. Ingin membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, sesama manusia. Di mana manusia yang menjadi rasul ini azizun alaihi ma'anittum. Sangat sedih hatinya kalau sesuatu yang tidak baik menimpa kamu. Begitu sayangnya Rasul itu kepada sesama manusia, kepada umatnya. Kalau umatnya itu sedih, tertimpa kesusahan, beliau lebih sedih lagi. Azizun alaihi ma'anittum. Maka Rasul itu datang untuk menyenangkan, membahagiakan kita umat manusia. Menuju jalan surga. Harisun alaikum. Rasul ini tadi yang kita baca sulawatnya Harisun alaikum sangat ingin, sangat ingin agar hidupmu itu baik dan bahagia bil mu'minina raufur rahim terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin inilah Rasul. Oleh karena Rasul itu sangat sayang kepada manusia dan hatinya terluka kalau ada orang sakit. Kalau ada orang terhina. Maka Rasul itu tampil untuk menyenangkan orang, untuk membela orang. Itulah sebabnya beliau kalau di dalam solawat itu disebut anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah pemimpin yang perkasa bagai matahari. Tapi juga anta badrun. Engkau Rasulullah ibarat rembulan yang sangat lembut mengayumi umat manusia. Jadi di saat diperlukan tegas Rasulullah itu bersikap tegas seperti matahari dengan gagah perkasa, menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi kalau melihat orang lemah tertindas, beliau itu hatinya terluka. Lalu beliau santuni orang-orang yang lemah itu. Itulah sebabnya orang yang dikatakan orang beriman, harisun alaikum bil mu'mini raufur rahim. Itu adalah orang yang punya rasa kasih sayang, punya kepedulian terhadap orang-orang. Rasulullah itu datang pertama kali sesudah mendapat wahyu dari gua Hiro apa yang diperintahkan oleh Allah angkat kaum apa untuk melawan kesewenang-wenangan lawan ketidakadilan lawan Abu Jahal lawan Abu Lahab itulah anta syamsun dia penuh keperkasaan tetapi juga anta badrun ya Rasul engkau seperti rembulan yang sangat santun dan kasih terhadap orang lain. Itulah Rasulullah. Nah hadirin sekalian, itulah sebabnya Rasulullah di dalam banyak kisah disebutkan betapa dia ini kasih terhadap orang lain di rumah terhadap istrinya, terhadap cucunya, terhadap anaknya, terhadap orang yang kelaparan. Maka hadirin sekalian, ada banyak kisah Misalnya begini. Begitu santunnya Rasul ini. Rasul ini seorang kepala negara. Ya, seorang pemimpin satu bangsa. Yang besar. Tetapi beliau ini hidupnya sangat sederhana. Bajunya pun itu baju yang yang banyak sobekannya sehingga pada suatu saat Beliau ini celana komprangnya yang biasa dipakai itu sudah sangat lusuh, sangat jelek. Sudah sobek semua. Sehingga pada suatu saat beliau berniat mengganti celana komprangnya yang sudah tidak layak ini. Ini Rasulullah. Dia tanya kepada istrinya Aisyah, kamu punya uang tidak Saya mau pinjam. Saya mau ngutang. Aisyah, itu apa? saya mau beli celana saya ini sudah tidak layak pakai ini. Harganya satu celana itu dua. Dua, dua dirham. Aisyah kasihkan. Ya. Saya punya. Kata Siti Aisyah. Ini saya masih punya uang empat dirham. Kamu bawa aja ke pasar wahai Rasul. Suamiku tercinta. Belikan dua potong celana. Rasulullah pergi ke pasar membawa celana di depan pintu pasar. Dia melihat seorang ibu-ibu mengemis. Mengemis, wahai Muhammad, saya kelaparan, sudah tidak makan sekian hari. Maukah engkau menolongku? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Uang yang 4 dirham tadi, yang 2 dirham dibelikan kepada diberikan kepada ibu-ibu yang mengemis ini. Habis itu Rasulullah masuk membeli satu potong celana. Satu potong celana dia bawa keluar di depan pintu ketemu lagi orang. Eh hey Muhammad, engkau membeli celana baru ya? Iya. Nah karena engkau sudah punya celana baru maka itu yang lama yang punyamu yang sudah jelek itu tolong berikan kepada saya akan saya pakai. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah, celana yang baru dibeli inilah yang diberikan kepada orang yang meminta celananya tadi. Sehingga Rasulullah itu pulang tanpa membawa celana satupun padahal jatahnya mau beli dua tadinya. Inilah Rasulullah karena sayang terhadap kaum duafa. Punya empati terhadap hidupnya orang-orang lemah. Itulah Rasul. Pulang ke rumah. Ditanya oleh Siti Aisyah. Wahai Rasul, mana celana yang kamu katanya beli tadi? Rasulullah berkata, aduh Aisyah, di depan pasar itu ada orang kelaparan. Saya tidak sampai hati. Itu yang dikatakan azizun alaihi ma'anittum. Saya tidak sampai hati, saya berikan kepada dia. Sesudah itu saya beli satu. Di luar ada orang yang punya celana jauh lebih jelek dari celana yang saya pakai ini. Dia meminta celana yang saya pakai. Saya tidak sampai hati. Saya berikan celana saya yang baru itu. Marilah kita berdoa katanya kepada Allah agar Allah memberi ganti kepada kita. Saudara bayangkan apa masih ada atau apa banyak atau ada berapa orang di antara kita ini yang kalau punya sesuatu mau diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lebih dari itu banyak di antara kita ini yang justru tamak. Sudah dapat, masih ingin lagi punyanya orang, ingin lagi punyanya orang, ingin lagi punyanya negara, punyanya masyarakat. Dimakan. Sementara banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Itu Rasulullah. Yang harus kita tiru kehidupan beliau itu. Sangat empati, sangat santun, sangat sayang terhadap orang-orang kecil. Tidak pernah seundang-undang. Hadirin sekalian. Rasulullah juga kehidupan rumah tangga. Tadi saya baru bercerita kehidupan rumah tangga Rasul, yang suami istri nih, yang suami istri. Tidak pernah bertengkar yang sampai menyakitkan hati salah satunya antara Rasulullah Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Diceritakan dengan sangat mengharukan pada suatu saat Rasulullah pulang. Sebagai pimpinan negara Rasulullah pulang ke rumah sudah tengah malam. Kira-kira jam 12 malam. Siti Aisyah istrinya di rumah menunggu. Karena keduanya ini saling menyayangi dan saling menghormati. Rasul pulang ketika mengetuk pintu dia tidak sampai hati Rasul ini berpikir, aduh kasihan istri saya sudah tidur, udahlah saya tidak usah ngetok pintu. Rasulullah itu tidur di depan pintu, di lantai. Karena tidak mau mengganggu istrinya yang sedang tidur. Tetapi pada saat yang sama Siti Aisyah karena saking sayang dan hormat kepada suaminya, beliau segera pergi ke dekat pintu, lalu dari balik pintu itu beliau itu tidur juga jadi tidur Rasulullah dan Siti Aisyah itu berjajar cuma dipisahkan oleh pintu. Si Aisyah berpikir, Siti Aisyah saya begitu saya mendengar langkah suami saya datang akan saya bukakan pintu agar langsung bisa masuk. Karena beliau ini sudah capek bekerja seharian. Tidak usah perlu ngetuk pintu, saya nunggu. Tetapi si Rasulullah juga mengatakan saya tidak akan mengganggu istri saya yang sudah tidur sehingga sampai subuh Bilal Adan mengumandangkan takbir untuk sholat tahajud keduanya terbangun lalu Rasulullah mau mengetuk pintu Siti Aisyah mau buka pintu keduanya ketemu lalu disitulah ditanya wahai Aisyah kenapa kamu ada di sini karena saya menunggu engkau ya Rasul agar tidak perlu mengetuk pintu tapi Rasulullah lalu perlu istrinya saya juga tidur di sini Aisyah karena saya tidak ingin kamu terganggu tidurmu. Saudara, bagaimana kita membangun keluarga kita? Jangan-jangan ada di antara kita ini yang hanya saling mati-mati suami istri. Suaminya datang tengah malam getok pintu gerobak gerobak gerobak kok tidur aja saya datang capek. Atau istrinya, suaminya sudah getok pintu, istrinya tidak mau buka. Ngapain kamu sampai tengah malam di situ? Tidur aja di situ. Ini tidak ada harmoni di dalam kehidupan. Rasulullah memberi contoh harmonilah di dalam kehidupan karena kalau engkau hidup di dalam keluarga yang bahagia maka kerja-kerjamu di luar rumah juga akan baik. Tidak akan terganggu, tidak akan jelek hasilnya karena kamu tidak akan terganggu konsentrasimu dan lebih-lebih kamu tidak akan diganggu oleh hal-hal, oleh pikiran-pikiran yang menginginkan kamu berbuat jelek. Hadirin itulah sebabnya Rasulullah begitu sayang kepada kita semua. Sehingga tidak lama sesudah Rasulullah wafat, kenangan atas kepergian beliau tidak pernah hilang sampai sekarang. Solawat terus berkumandang setiap hari. Seperti tadi ini solawat, solawat terus. Dan banyak versinya solawat itu. Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga memerintahkan kita untuk selalu bersolawat. Karena Allah dan para malaikatnya juga selalu bersolawat. Seperti difirmankannya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Nabi kita. Oleh sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah, bersolawatlah kamu yang banyak kepadanya. Dan ucapkan salam kepadanya juga. Salam kedamaian. Nah hadirin banyak yang bisa diambil dari solawat ini. Maka karena pertama ada kenangan terhadap kehebatan Rasulullah di dalam menyayangi umatnya, di dalam membimbing umatnya. Yang kedua karena ada perintah Allah agar kita ini selalu bersolawat karena bersolawat itu pahalanya banyak Apalagi dinikmati dengan lagu-lagu, pahalanya juga banyak. Ya. Maka berbagai versi solawat muncul di seantero dunia ini. Yang tadi saya sampai ke sini, solawat yang dibaca itu solawat ciptaan Imam Busiri. Burdah, Qasidatul Burda, Maula yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim itu adalah bait-bait solawat yang panjang sebagai pujian kepada Rasulullah. Itu sering saya makan dengan Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi al karom. Banyak solawat seperti itu. Saya punya seorang teman namanya Profesor Fadil. Fadil Munawar sekarang dosen di Fakultas Sastra jurusan Bahasa Arab di UGM. Ini teman sekelas saya dulu ketika saya kuliah di Fakultas Sastra Arab di Universitas Gajah Mada pada tahun 79. Ini teman sekelas. Nah, empat tahun yang lalu dia menulis disertasi tentang solawat burdah yang ditulis Imam Busiri ini. Dia menulis penelitian ke Mesir. Betapa orang di sana, di masjid-masjid, di Iskandariah itu orang menikmati sholawat itu dengan penuh kehusuan. Jadi tadi di sana habis sholat Jumat katanya ada orang-orang membaca sholawat dengan berbagai versi yang kalau lagunya ini, misalnya kalau diiramakan dengan cara ini, orang semuanya tersenyum gembira. Tapi ketika lagu ini masuk ke bait tertentu, semuanya menangis terseduh-seduh. Sehingga di situ perubahan-perubahan nih. Tadi di sini ada ada yang apa? Darwis namanya yang berputar pakai itu. Saudara coba nanti pulang ke rumah coba berputar. Satu menit saja pasti tidak kuat. Tapi dengan penuh kehusuan dan pernafasan yang diatur tertentu, Jalaluddin Rumi itu bisa membaca solawat sambil membawa orang berputar para darwis itu berjam-jam. Kalau saudara coba, coba nanti. Satu menit saja berputar begitu. Pasti roboh. Tapi ini tadi bisa, bisa puluhan menit. Karena ada kehusuan dan penghayatan terhadap solawat yang dijabarkan oleh Jalaluddin Rumi itu. Itulah banyak sekali solawat. Ya. Di Indonesia solawat itu banyak juga. Misalnya kalau Anda yang hidup di tahun 80-an sampai sekarang pun saya kira ada solawat yang sangat terkenal di Indonesia, solawat tarhin. Solawat tarhin itu solawat yang ditetapkan oleh Mahmud Al-Busari. Direktur atau direktur pasca sarjana lah kira-kira kalau saya, tapi direktur kuliatul Quran di Al-Azhar. Apa solat tarhimnya itu sekarang selalu dipakai oleh orang Indonesia dan kita mungkin saudara tidak tahu bahwa itu ciptaan Al Ghazali dan itu direkam di, di Solo ini, direkam di Solo ini secara diam-diam. Artinya bukan secara diam-diam. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia lalu mampir ke Solo lalu dicuri oleh apa pabrik kaset Lokananta pada waktu disuruh rekaman ke sini. Solat tarhim itu lalu dikenal setiap saat di sini. Yang sudah dengar itu. As-salatu wassalamu alaik. Ya Imam Al Mujahidin, itu adalah salawat tarhim Salawat dan salam bagimu ya Rasul Wahai para pemimpin Wahai pemimpin para pejuang Para mujahid Itu Salatu wassalamu alaik Ya nasirul huda يا خير خلق الله Solawat ini yang kalau kita dengar terus Kalau dulu, kalau kita berpuasa Itu menjelang maghrib setengah jam Biasanya solawat tarkin ini di setel Kalau sekarang tengah malam menjelang subuh Sedang sahur itu banyak sekali Solawat tarkin itu Itu ciptaan Mahmud Al-Busari dan itu sangat menyentuh kalau kita dengarkan itu tengah malam kalau kita dengar itu hati kita tuh tergetar. Mengenang perjuangan Rasul, mengenang kasih sayang Rasul. Ya Nasirul Huda. Salawat dan salam bagimu wahai penolong terhadap atau penunjuk terhadap kebenaran. Huda itu petunjuk. Ya khairul khalqillah wahai sebaik-baik ciptaan Allah. Lalu salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu lailan Salawat dan salam bagimu wahai manusia yang telah diisrokan bersama malaikat Jibril pada suatu malam يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت وأنت الإماء والأنام يا والأنام يا Wahai orang yang diserahkan pada suatu malam bersama malaikat Jibril di mana pada saat itu tidak ada kenikmatan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan pada Allah pada saat itu, yaitu pada saat kamu bangun bersolawat berdoa wal anamuniyam sedangkan orang-orang lain sedang tidur. Itu cerita isroknya Nabi Muhammad sehingga sambungan itu wa qatamta bis solati fa sollat kullu man fis sama wa antal imam dan ketika pada saat engkau isra engkau memulai salat wa taqaddamta bis solat Fasolla kullu ma bisama semua penghuni langit ikut solat bersamamu wa antal imam dan engkau menjadi imam memimpin solat itu sehingga seluruh penghuni langit itu ikut menjadi makmum kepadamu. saudara itu solawat tarhim yang sangat terkenal di Indonesia. Yang barangkali kita tidak pernah bayangkan ini apa artinya siapa yang menciptakan. Jadi ada solawat Albusiri, Siri. Kalau di Indonesia ada solawat badar. Solawat badar yang saudara juga baca tadi itu saat-saat akhir. Solawat badar itu diciptakan oleh Habib Ali Mansur. Seorang kiai dari Tuban yang pada saat itu menciptakan solawat ini di Banyuwangi. Tahun 63. Saya dulu pernah kritik ada film film sang pencerah film sang pencerah cerita Ahmad Dahlan itu kan ketika Ahmad Dahlan mainkan biola pakai lagu solawat badar salatullah salamullah bagus film itu tetapi saya katakan konteksnya salah karena Ahmad Dahlan itu hidup pada tahun 1920 sekian Sedangkan solawat ini baru diciptakan pada tahun 1963 oleh Habib Ali Mansur. Pada saat itu kita sedang gencar melawan PKI. PKI sangat ganas masuk ke masjid-masjid menghancurkan dengan sepatu masuk ke masjid, merusak masjid, mengusir orang sholat. Disitulah tampil Habib Ali Mansur membangun semangat dengan solawat badar itu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan seterusnya. Itu adalah solawat badar itu solawat produk Indonesia ciptaan Habib Ali Mansur yang kemudian menjadi kebiasaan kita sekarang ini. Dan itu bagus solawat badar. Coba kalau saudara mau berperang pakai solawat badar itu dulu melawan PKI, iramanya keras, Salatullah, salamullah. Seperti mars perang. Ala rasulillah. Ya kan? Tetapi ketika kita dalam keadaan damai, lain lagi lagunya. Salatullah, salamullah. Lain kan? Lebih mencentuh. Tapi kalau mau berperang pakai yang keras tadi. Tapi kalau mau himna, lebih lembut lagi. Salatullah salamu Betapa dahsyatnya solawat itu. Bisa dengan irama perang, mars. Bisa dengan irama gembira, tapi juga bisa dengan irama sendu sebagai himne. Itu solawat badar ciptaan Ali Mansur. Yang kemudian dulu pada tahun 1988 keluarga Habib Ali Mansur ini diberi piagam penghargaan oleh Nahdlatul Ulama, oleh PBNU di Kerapia ketika mau tamar karena ini selawatnya sangat berbekas kepada warga NU dan beliau sendiri Habib Ali Mansur juga adalah orang-orang Nahdlatul Ulama sehingga lalu ini dipakai ciptaannya ini untuk membangun semangat kita selawat itu dalam rangka mengenang perjuangan Rasul jangan takut dulu kita melawan orang jahiliyah melawan orang-orang kafir dengan semangat Rasul. Mari sekarang Rasul tidak ada, kata Habib Ali Mansur. Lawan PKI itu dengan semangat solawat. Untuk mengenang jejak Rasul bahwa untuk menegakkan kebenaran itu kita tidak perlu takut. Itu Rasulullah. Nah, saudara sekalian, di Indonesia sendiri banyak tuh solawat-solawat. Ya, banyak solawat yang ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Yang juga Sebenarnya artinya sama pujian kepada Rasulullah tapi diucapkan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jawa. Saya dengar tadi banyak juga pujian-pujian. Misalnya yang bahasa Indonesia yang banyak diciptakan dan dinyanyikan oleh Trio Bimbo. Trio Bimbo itu lagunya yang sangat terkenal Rindu Rasul. Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu tiada terperi. Coba. Enak eh, solawat juga itu cuma di bahasa Indonesia. Berapa jarak darimu ya Rasul. Serasa di kau di sini. Solawat. Ya. atau yang lebih bergembira lagi sama Tirobimbo menciptakan. Umat manusia kini telah bergembira karena Rasul terakhirlah tiba. Ya kan? Itu solawat juga. Itu kira-kira sama dengan terjemahan dari Tola al-Badru alaina. Tola al-Badru alaina min saniyatil wada. Jadi Diterjemahkan dengan bebas, umat manusia kini bergembira karena Rasul kini telah tiba. Nah, saudara oleh sebab itu, saya lebih suka. Kita nanti mendengarkan solawat yang banyak, menikmati indahnya lantunan solawat. Saya tidak panjang-panjang memberi tausiah, saya hanya mengajak kita, mari kita hayati solawat ini bukan hanya sebagai lagu, bukan hanya sebagai seni, tapi sebagai perilaku dan semangat kehidupan Rasulullah. Lakod kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu semua, terdapat bagimu semua pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Contoh yang baik untuk diteladani. Liman kana yarjullah. Laqad kana Rasulullah fi Rasulillah sallallahu alaihi lima kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarullah katsiran. Bagi orang yang mengharapkan rahmat ridho dan hidayah dari Allah. Jadi kita ikuti apa yang di, kita katakan di dalam solawat-solawat itu. Ya. Nah, untuk mengakhiri ini, saya mengajak kita baca solawat bersama saya. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Balik saja. Saya ingin lebih banyak mendengarkan solawat. Tausiah tadi singkat saja. Ikuti jejak Rasul. Laksanakan perintah Rasul. Allah akan bahagia hidup dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang disampaikan beliau tadi mengajak kita semua ayo kita bangkit dengan bersolawat Sebagaimana bangkitnya kaum muslimin di saat itu waktu diserang atau atau apa ada istilahnya menghadapi para PKI dengan solawat bangkitlah bangsa ini untuk menghancurkan orang-orang yang akan menghancurkan negeri dan bangsa ini. Insya Allah kami yakin dengan bangkitnya para pesolawat-pesolawat yang ada di negeri ini, saya mempunyai cita-cita bahwa solawat ini di seluruh penjuru pertiwi negeri yang kita cintai ini insya Allah akan berkumandang dan itu salah satu jalan untuk menyelamatkan dan mengamankan bumi ini tanpa kita mengenal Nabi Muhammad kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengenal Nabi Muhammad kita tidak kenal Al-Quran tanpa mengenal Nabi Muhammad kita tidak kenal hal yang baik insya Allah berkat majelis-majelis seperti ini apa yang dihajarkan para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat kita, para pejabat dan para aparat kita dan seluruh bangsa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut selawat. Sing kesel ya sekedar karep Orang itu kalau cinta tidak mungkin kesel. Oh namanya cinta. Bapak Mahfud ini gara-gara cinta terus pit sampai subuh <laughs> lah ya. Lho sing cinta itu menghadapi pacar sing ngambune kaya ngono kuwi nganti subuh kuwan mosok ke zikrullah wa zikru rasul semenit jangan lama-lama. Soalnya kalau lama-lama boyok pegel dalah kose kecuali sing tuwo. Sing tua wis kakean solawat ora popo ngono lho. Sing nom-nom kesel-kesel. Tapi kalau nonton sepak bola 3 jam 4 bulan ole ole ole ole. Ki kuat setan lho. Jadi nek selawatan cah nom-nom ini. Ayo ah, aja ngono lah. Ya, nonton bola boleh bukan saya tidak boleh nonton bola, tapi kenapa bola itu ditonton ngoyo ngono menteleng Al-Qur'an maca wis semenit wis kesel nonton Barcelona karo sapa menteleng cepake kopi, cepake kacang, cepake buat nonton bola. Tetapi buat tahajud itu ora enak jami dicetel ora iso. pantai kering pateni, kering pateni. Tapi nih nonton bola, jami urung muni wong istani kurang ajar. Ya yes, tapi wajar iki menungso. Tapi nih menungso kabeh apik awake dhewe ora payu, ya. Alhamdulillah. <laughs> Mudah-mudahan sing api tambah api, sing elek jadi apik lah tambah elek. Nggih jadi apik nggih. Salatu bisalamil mubin. Bisalamil mubin. Linuqtati da'in. Linuqtati da'in. وسمعت بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين من عدكم فيكن لغرامي نبي قال أصل التقويم من سلام سلام سلام سلام يا أيا من جاءنا حق النذير موقيتا مسبلا سهول الرشاد سبحان الله النبي صلوا عليه صلوات Alhamdulillah kita akan tutup lagu satu lagu lagi lagu kenangan Mbah Kiai Mahmud di waktu kecil nek wong sing sering ten masjid-masjid, tonggone masjid-masjid krungu lagu mesti rien. Zaman sekarang tidak ada. Zaman sekarang masjid adang malah nonton TV. Ya zaman rien riyen masyaallah lagu niki. La ilaha God Semua pada berdiri untuk melantunkan Indonesia Raya yang nanti dilanjutkan dengan sholawat. Ikuti nada ketiga, setelah itu ikuti saya. Satu, dua, tiga. Hiduplah Indonesia Raya satu dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah نسعى مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا نسعى حسيني مرحبا وفي جاهي إلهي مرحبا وبلغ كل مقصد سبيله يا رب قلبي نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ربي بلغني بجاهي يا الله في خير مكان Muhammad dan kami yang hadir. Jadikan kami semua yang hadir dan yang berhalangan hadir. Yang mendengarkan acara di malam hari ini. Kau semua hajatnya. Hajat dunia dengan kemudahan. Hajat akhirat dengan ampunan. Arhaman Marhaban bika ya Sidi ya Rasulullah. Inna natawassalu bika ilallah. Anta syafa'alina walil hadirina. Salawat demi salawat telah selesai. Kita doakan terutama adik-adik kita yang lagi menghadapi ujian nasional. Dan seluruh adik-adik yang lagi menghadapi tes di sekolah mereka. Semuanya insya Allah diberi nilai yang baik dan lulus. Dengan nilai yang bagus. Dan insya Allah dapat meneruskan ke jenjang berikutnya. Dan menjadi pemuda-pemudi harapan agama. Harapan orang tua. Harapan bangsa. Dan kita semua dijadikan min ahlil Quran من أهل الصلاة من أهل العبادة من أهل العلم من أهل الخير من أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة Semoga sepulang kita dari tempat ini semua hajat dikabulkan. Semua hajat anggota IBHI kita semua dikabulkan. Hajat dunia dengan kemudahan. Hajat akhirat dengan ampunan. Di dunia insyaallah berkumpul berjumpa Rasul dan berziarah Rasulullah di akhirat bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah bi ghairi hisab semua urusan kita semua kesulitan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah semua kesulitan dimudahkan semua permasalahan diselesaikan insyaallah dengan berjumpaan di malam hari ini kita selalu damai negeri kita damai negeri kita aman, aman Indonesia aman, aman Indonesia aman, aman Indonesia aman. Mudah-mudahan Allah mengamankan bumi kita dan mudah-mudahan Allah memberi kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Amin ya rabbal alamin dan keselamatan di din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. saya mohon Bapak Rosak untuk menutup doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ijtimana ya rahman rahimin wa اللهم اجعلنا وأولتنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الذر والشر والذغيان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وسنة الدنيا التي فيها معاشنا وسنة آخرتنا التي فيها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت الرحمة من كل شر ربنا آتنا من لدن رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Dari saya cukup walafu seandainya ada kekurangan dan kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat jamaah semuanya. Demikian dari majlis dikir dan selawat kita bersama guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Azhar. Pengumuman satu, ditemukan SIM dan STNK SIM-nya atas nama Bapak Sumadi. Alamat Ngargoyoso Karanganyar. Menemui saya di panggung Bapak Sumadi STNK. Pengumuman kedua, hadirilah pengajian Akbar Majelis Al-Hidayah bersama Karefur Solo Baru besok pagi jam setengah enam pagi bersama Habib Syarif Mulahela dan Romo Kiai Haji Nuril Huda, pimpinan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Jakarta. Besok pagi jam setengah enam di halaman Carrefour Solo Baru bersama Habib Sarim Mulahela dan Romo Ki Haji Nuril Huda dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Pengumuman yang kedua, hadirilah pengajian malam Senin Pon, zikir dan solawat bersama Jamuro, pembicara Romo Ki Haji Abdullah saat besok malam 8 April 2012 di Masjid Nurul Huda Trangsan Gata Gawo dari arah stasiun Gawo ke arah Solo. Besok malam Jamuro, paginya di Carrefour Solo Baru. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. STNK ya STNK Bapak Sumadi. dari Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo, 107,6 Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. ناجاك قلبي خاشعا حفظت محمدا وحبيبا في الغرب يا المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم وقت علينا نعمة إيمانية محمد Masih di 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Dakwah Mencari Ukuah Dan di malam hari tentunya masih bersama sahabat asyidik yang menemani sahabat sahabat semuanya Dan telah kita ikuti sahabat yaitu pengajian akbar dalam rangka harlah ke-22 dan rakernas ke-10 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dan Kiai Haji Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Semoga bisa meningkatkan iman dan takwa kita, bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih buat semuanya dan mohon maaf apabila salah kata dan kurangan dalam menemani sahabat sahabat semuanya, sahabat asli dan kru yang bertugas. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan berakhirnya pengajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita di malam hari ini dari Kriya Al Hidayah dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربك الغفور لا إله إلا الله ذكر